dari pelajaran tajwid kita. Di halaman 33 pasal ke-10 kita akan membahas tentang hukum mad. Di sebelumnya ini kami ucapkan terima kasih untuk Bapak Abdullah ya. Ini orang Sukabumi Selatan di Jampang Kulon. Ini jauh ya. Jadi Sukabumi masih jauh ke Jampang Kulon. yang alhamdulillah ada kayak ini sampai di Jampang Kulon. Pak Ari buku tajwidnya di mana? Banyak ya di toko-toko buku. Jadi kalau ibu dan bapak kesulitan yang di Jakarta memang silahkan ke rumah yatim. Atau hari Rabu saya ada training, ada pelatihan untuk ibu dan bapak di ya Masjid Al Fauzin ya di Pesona Depok. Hari Rabu jam 9 sampai jam 12. Kemudian di Kartini 58 hari Jumatnya di Depok juga ini. Insya Allah tanggal 20 kita akan ada pelatihan juga untuk remaja masjid Jakarta Selatan di Haryono Center insya Allah. Ini mudah-mudahan apa yang kami bikin, kami buat uh, rekaman ini nanti bisa membantu mereka yang mungkin sampai saat ini belum begitu lengkap memengkaji tajwid. Tahu namanya tajwid tapi sebetulnya tajwid itu tentang apa saja. Nah ini, maka oleh sebab itu saya sengaja saya bahas secara utuh, secara menyeluruh supaya tidak terpotong-potong. Nah, kalau agak cepat memang sengaja karena dibikin eh, target saya pembahasan satu buku ini satu satu CD atau satu kaset gitu. Biar uh, dari sana ibu dan bapak memiliki gambaran yang lengkap oh tentang tajwid itu itu yang dibahas ini ini ini nih. Nah, baru nanti kan ibu bertanya, apa itu mad wajib mutasil? Apa itu mad arid sukun? Apa itu mad badal? Apa itu mad silah kosiroh? Nah, nanti dirincikan melalui diktat dan buku-buku yang ada. Sementara buku yang kita pegang, buku wajib kita dari dulu ini ya, jadi pertama saya mengadakan pengajaran ini buku warna hijau daun. Ini banyak ya toko-toko buku. Bahkan di emper-emperan toko, penjual pedagang Quran, kitab-kitab keliling itu dari masjid ke masjid, ada dia sering membawa ini. Bukunya juga relatif e, murah dan tidak begitu, ya biasa-biasa saja, sederhana, tapi isinya Masya Allah ya. Tipis, tapi banyak orang yang pinter dengan buku ini. Allah memberikan pemahaman melalui buku ini. Bukunya Warna Hijau Daun ditulis oleh A. Mas'ud Syafi'i. Diterbitkan PTMG Semarang. Silahkan miliki ya. Ini tentang ilmu tajwid. Namun sebelumnya, sebelum saya <clears throat> meneruskan kembali kajian tajwid kita ini, ada juga keinginan Pak Arif seringkali penceramah ataupun ya Ustaz Ustaz Ustadzah menyampaikan tentang keutamaan-keutamaan membaca Al-Quran. Nah ini ingin tahu secara jelas, secara lengkap dari sumber yang aslinya. Baik saya ambilkan dari kitabnya Riyadus Salihin. Latihan men untuk menjadi orang-orang yang soleh ya ini. Yang disusun oleh Imam Nawawi. Ini takhrijnya Syekh M. Nas Nasiruddin Al Albani. Tentang keutamaan membaca Al-Quran. Ada di halaman 211. Yang pertama hadisnya. An Abi Umamah radhiyallahu radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabih. Rawahul Muslim. Kuat ya hadisnya kalau sudah Bukhari Muslim sudah kuat uh, hampir mendekati Quran kesahihannya ya. Apalagi kalau udah hadisnya mutawatir. Dari Abu Umamah radhiyallahu an, dia berkata, saya mendengar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, bacalah Al-Quran itu karena ia akan datang pada hari kiamat sebagai pemberi syafaat, sebagai penolong bagi para pembacanya. Itu ya hadis yang pertama. Hadis yang kedua, wa anin Nawas bin Sam'an radhiyallahu anhu qala, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakulu. Yu'ta yaumal qiyamati bil Qur'an wa ahlihi alladzina kanu ya'maluna bihi fid dunya taqdumuhu suratul Baqarah wa Alil Imran. Tuhajjani an sahibihima an sahibihima. Rawahul Muslim. Dari An-Nawas Ibnu Sam'an radhiyallahu an dia berkata saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda akan didatangkan pada hari kiamat Al-Quran dan orang-orangnya, yaitu orang-orang yang mengamalkannya di dunia. Ia akan didahului oleh surat Al-Baqarah dan Al-Imran. Keduanya agar berargumentasi, akan berargumentasi untuk membela orang yang mengamalkannya, orang yang membaca Al-Quran. Ini ya, cukup, hadisnya cukup kuat ya. Ini hadis riwayat Muslim. Kemudian hadis yang lain Wa an Utsman bin Affan radhiyallahu anhu radhiyallahu anhu an qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamah Dari Utsman bin Affan radhiyallahu an dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda Sebaik-baik kamu adalah orang yang mempelajari Al-Quran yang mengajarkannya. Belajar kemudian diajarkan kembali. Inilah target kita pemberantasan buta huruf Al-Quran. Kami seringkali mengadakan training-training, mengadakan pelatihan-pelatihan, kajian tajwid, bahasa Arab dan segalanya yang kami sampaikan. Sering kali kami sampaikan. Kami tidak cukup berbangga. Kami tidak cukup bahagia kalau belajar ini ibu dan bapak pintar hanya untuk dirinya sendiri. Yang kami harapkan adalah setelah ibu dan belajar dengan kami, ibu dan bapak bisa mengajarkan kepada yang lainnya. Oleh sebab itu, indeks Quran yang telah ibu bapak miliki, jilid 1, 2, 3, 4, silahkan fotokopi, silahkan perbanyak, silahkan bagikan. Begitu juga ada aiu banyak ya, latihan makhrajnya. Begitu juga CD-CD-nya, silahkan. Kita ingin memberantas buta huruf Al-Quran kami sadar kami tidak bisa berbuat sendiri. Kita harus membuat satu tim. Ibu dan bapaklah tim-tim kami yang bisa memberikan kontribusi karena ternyata banyak yang mengaku dirinya muslim, muslimah tapi belum bisa baca Quran. Sudah bisa baca Quran tapi belum bisa tajwidnya. Sudah bisa belajar tajwidnya, bisa membaca Quran tapi belum bisa belajar melagukannya. Karena zaidul Quran biaswatikum. Bacalah Quran, hiasi Quran dengan suaramu yang indah gitu ya. Itu perintah ya. Gitu. Jadi jangan baca Quran itu jangan sumbang. Kalaupun sumbang nggak apa-apa, tapi Rasulullah mengingatkan seperti itu. Rasulullah juga mengingatkan bacalah Quran sesuai dengan lidah orang Arab yang fasih, yang bagus makhrajnya. Ini satu anjuran, satu peringatan bahwa kita harus belajar. Oleh sebab itu, Ibu dan bapak, banyak orang yang sudah bisa baca Quran, sudah mengerti tajwid, sudah pintar lagunya, tapi tidak mengerti isinya. Banyak orang berlagu, gelak-gelik suaranya, tapi nggak ngerti apa yang dibaca. Nah ini, seibarat burung beo. Seibarat kalau dalam Quran, khimar, kedelai, kedelai, keledai, <laughs> kedelai, keledai, ya. Keledai semacam kuda, di punggungnya ada setumpuk kitab tapi dia hanya membawa kitab, tapi nggak ngerti apa isinya. Nah ini yang kita tidak kita harapkan. Yang kita harapkan adalah ibu dan bapak kita semuanya pandai mampu membaca Al-Quran taj secara tajwidnya, tafsirnya, tahsinnya. Jadi mampu membaca dan mengamalkan yang terpenting. Ada pertanyaan, apakah orang yang yang pintar membaca Al-Quran, pintar mengkaji Al-Quran, apakah akan menjadi orang yang benar? Belum tentu juga. Oleh sebab itu saya sering mengatakan, sebelum belajar Al-Quran, bacalah doa pemantap hati, berdoalah kepada Allah agar diberikan topik dan hidayah. Ibu dan Bapak boleh tidak percaya, banyak orientalis-orientalis atau orang-orang yang belajar Al-Quran. Bahkan ada beberapa majalah menyatakan ada agama lain yang khusus Khusus dia mengkaji Al-Quran. Tujuannya apa? Untuk mencari-cari kesalahan Al-Quran. Untuk menyimpangkan Al-Quran. Banyak kan ada satu agama, tidak disebutkan ya. Ada satu agama yang sengaja tokoh-tokoh agamanya mengkaji mengkaji Al-Quran, kemudian dicari celah-celahnya, dicari bagaimana caranya Quran dirubah agar Islam orang Islam sesat. Tapi tidak mungkin, tidak bisa. Karena Al-Quran sudah dijamin oleh Allah akan keaslian, yang hingga akhir zaman nanti. Gitu. Jadi ini gambaran bagi orang yang yang pinter, paham, bisa membaca Al-Quran, bisa memahami Al-Quran, itu pun belum belum jaminan dia akan diberikan hidayah. Oleh sebab itu banyaklah berdoa kepada Allah. Karena hidayah, taufik dan hidayah itu hak Allah. ya Otoriter mutlak Allah yang punya. Banyak kan dalam Quran nanti kita bisa pahami. Siapa yang diberikan hidayah oleh Allah berbahagialah. Siapa yang disesatkan oleh Allah itulah yang orang-orang yang merugi. Nah ini. Jadi hadis ini uh, khairukum no, khairukum man ta'allamal Qur'an wa Sebaik-baik di antara kamu adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Inilah yang dikatakan manusia boleh mati, boleh wafat, boleh meninggalkan dunia ini. Tetapi dengan adanya ilmu yang ada yang ia miliki, yang dia sebarkan, dia tidak pernah mati. Amalnya akan terus mengalir. Kan itu. Hidayah mata ibnu Adam in kota amaluhu illa min salasin. Anak Adam meninggal, wafat, Putus semuanya kecuali tiga hal itu. Di antaranya ilmu yang bermanfaat yang selalu dimanfaatkan oleh uh, yang lainnya. Karena sebaik-baik manusia yang bisa memberikan manfaat untuk orang banyak. Selain kita anak yang soleh yang selalu berdoa kepada ibu dan bapaknya, orang tuanya. Kemudian juga ya ya harta kita, rezeki kita, sodakoh jariah kita yang tentu di, dimanfaatkan untuk pembangunan masjid, pesantren, rumah yatim dan hal-hal yang bermanfaat fisabilillah. Itu yang yang akan menemani kita kendatipun kita sudah tiada di dunia ini. Tapi itu akan terus mengalir tiga hal itu ya. Sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, kemudian anak yang soleh dan solehah. Itu. Nah ini ya. Satu, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamah. Sebaik-baik kamu adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya kepada yang lain. Hadisnya cukup kuat, hadis Imam riwayat Imam Bukhari. Jadi kalau tahu ya kalau ahli hadis kalau sudah Imam Bukhari dan Muslim itu derajatnya sudah tinggi ya, hampir mendekati Al-Quran. Kesohehannya dari segi periwayatan. Kemudian hadis yang lain. Wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alladhi yaqra'ul Qur'an wa huwa mahir bihi ma'as safarah ma'as safaratil kiramil bararah walladhi yaqra'ul Qur'an wa yatata'ta'u fihi wa huwa 'alaihi syakul lahu ajran dari Aisyah radhiyallahu anha dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda orang yang membaca Al-Qur'an dan dia mahir dalam membacanya. Eh, ini, mahir maksudnya bagus dan lancar membacanya. Itu asyafar ya. Nah, ini, dia bersama malaikat yang mulia lagi yang saat taat. Jadi orang yang mahir, orang yang ma membaca Al-Qur'an dan mahir dalam membacanya, dia bersama para malaikat yang mulia lagi taat, lagi sangat taat. Sedangkan yang membaca Al-Quran dengan tertatih-tatih, terbata-bata, susah, sulit. Diuji kesabarannya. Dalam bacaannya terasa sulit baginya. Maka dia akan mendapatkan dua pahala. Nah ini. Orang yang mahir, bagus dan lancar bacaannya bersama malaikat. as safaruh adalah malaikat yang diutus kepada para rasul. al baruh adalah malaikat yang taat. Maksudnya, pembaca dan pengamal Al-Quran itu akan bersama para malaikat pada kediaman mereka di akhirat. Ini, yaitu yang membacanya dengan terputus-putus dan terulang-ulang karena sulitnya membaca, sulitnya berlatih, sulitnya belajar akan mendapatkan dua pahala. Itu ya. Wa huwa alaihi syakul lahu ajrani. Itu. Hadis lain. Wa an Abi Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Masalul mu'min alladhi yaqra'ul Qur'an masalul uthrujjah rihuha tayyibun wa ta'muha tayyib wa, wa masalul mu'min alladhi la yaqra'ul Qur'an kamasalit tamrah la rihalaha wa ta'muha hulwun. Wa masalul munafiqil ladzi yaqra'ul Qur'an kama salir raihanah rihuha tayyib wa ta'muha mur. Wa masalul munafiqil ladzi la yaqra'ul Qur'an kama salil hanzatati laisa laha rihun wa ta'muha murrun. Muttafaq alaih. Ini hadisnya kuat riwayat Imam Bukhari Muslim. Kalau sudah muttafaq alaih, periwayatnya Bukhari Muslim. Tidak ada riwayat hanya Imam Bukhari saja, ada Imam Muslim saja. Nah ini. <clears throat> Dari Abu Musa al asari radhiyallahu an, dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Ini kalau ada sallallahu harus mengikuti ya. Gitu. <clears throat> Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Perumpamaan seorang mukmin yang membaca Al-Quran adalah bagaikan buah utrujah. Aromanya wangi dan rasanya enak. Dan perumpamaan orang mukmin yang tiada membaca Al-Quran adalah bagaikan buah kurma. Tidak ada aromanya tetapi rasanya manis. Itu sebaik-baik orang mukmin adalah yang membaca Quran. Kalau nggak baca Quran kayak kurma. Kurma kan buahnya <laughs> nggak harum nggak apa tapi manis tapi tidak ada harumnya nah, orang yang membaca orang mukmin yang baca Al-Qur'an itu harum dan manis gitu ya perumpamaan seorang mukmin yang membaca Al-Qur'an adalah bagaikan buah utruja aromanya wangi dan rasanya enak dan perumpamaan orang mukmin yang tidak membaca Al-Qur'an adalah bagaikan buah kurma tidak ada aromanya tetapi rasanya manis sedangkan perumpamaan seorang munafik yang membaca Al-Qur'an emang ada orang munafik, ada pura-pura Islam, pura-pura sholat, pura-pura baca Quran, bahkan mahir baca Quran, tapi tidak ada iman. Ini ada SMS Pak Kalau hidayah urusan Allah, kenapa atau tidak dikap, orang orang ini tidak diislamkan semua, tidak dikapirkan semua? Itulah <laughs> ujian. Makanya baca ya, kenapa ada kematian, itu kan di surat al muluk ya? Eh, eh, tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Qadirun alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Adanya kematian, adanya hidup, adanya semua ujian. Allah akan mengetahui siapa yang paling baik amalnya. Itulah makanya kenapa eh, diberikan jalan, ada jalan baik, ada jalan kanan, ada jalan kiri, suruh memilih. Inilah demokrasinya Allah. Eh, tapi bagaimanapun kan hidayah dari Allah. Nah, buktinya kita kan udah usaha nih dari pagi. Sudah kerja. Tapi kalau Allah belum menghendaki, iya kita hari ini kerja dapatnya kita satu juta. Tiba-tiba udah dapat satu juta, ada musibah atau ada ini ada itu. Sehingga seharusnya uang yang masuk harusnya masuk kantong, keluar gitu kan. Nah ini. Itulah nanti... Uh, kita belum memahami paham nanti ya. Ada nanti ada paham kodariyah, ada paham jabariyah. Kalau jabariyah, pokoknya sesuatu yang yang terjadi itu semuanya kehendak Allah. Kita seibarat layang-layang. Gimana Allah menggerakkan itulah kita gitu. Itu itu paham jabariyah dalam dalam akidah nanti ya dalam itu. Uh, ada lagi nanti paham kodariyah. Oh enggak, semua yang terjadi kita yang punya kuasa oleh sebab itu maka ada balasan, itu ada balasan surga dan neraka. Tapi umumnya perpaduan antara Jabariyah dan Qadariyah. Allah punya kehendak tapi manusia punya usaha ikhtiar gitu ya. <laughs> iya. Ini yang saya Iya kalau begitu kalau hidayah dari Allah ya semuanya bisa jadi orang benar semua dong. <laughs> ya kalau Allah menghendaki seperti itu tapi Allah memberikan jalan. Nah ini nanti dari Quran ya. Eh alasan-alasan kenapa Allah memberikan kebebasan seperti itu. Bila boleh memilih, itu kan setan aja diberikan diberikan kebebasan untuk memilih. Saat dia suruh mengakui Adam khalifah fil ar, dia nggak mau kan? Akui Adam sebagai khalifah fil ar. Sujud, sujud dalam arti pengakuan. Nah, setan nggak mau ya. Bahkan setan ya ya ya ya, ya Rob, kalau begitu beri tangguh aku. Aku Berikan kesempatan untuk menggoda anak-anak Adam hingga akhir nanti. Makanya setan itu kan tidak ada yang mati. Terus berkembang gitu kan. Untuk menggoda anak-anak Adam menjadi teman mereka. Sudah kita tergelincir, mengikuti setan, setan berlepas tangan. <laughs> Nah itu ya. Dan ini sudah jelas ya, <clears throat> perumpamaan. Perumpamaan seorang mukmin yang membaca Al-Quran adalah bagaikan buah utrujah. Saya juga nggak tahu kayak mana buah utrujah mungkin gimana lah ada buah yang harum gitu ya <laughs> harum manis apa gimana harum sudah harum manis gitu ya makanya harum manis kalau gitu ya nah, pokoknya buat utruja nih orang yang sudah ke Arab sudah tahu aromanya wangi dan rasanya enak kalau kurma sudah tahu kita ya sering ada. Dan perumpamaan orang mukmin yang tidak membaca Al-Quran adalah bagikan buah kurma. Hitam, kurma itu kan ada yang coklat. Tidak ada aromanya. Tidak ada baunya, tidak ada harumnya, tetapi rasanya manis gitu. Masih ada manisnya, masih ada mendingnya ya orang mukmin itu. Tapi tentu yang yang baik adalah orang yang membaca Al-Qur'an. Selain manis, aromanya, harumnya juga harum gitu ya, baunya harum. Sedangkan perumpamaan orang munafik yang membaca Al-Qur'an adalah bagaikan bunga raihanah. Aromanya wangi, namun rasanya pahit. Ada kan? E, warnanya, bentuknya, pokoknya mengenakan ya gitu ternyata tidak enak digigit. Nah ini sebagai seperti orang-orang munafik. Aromanya wangi namun rasanya pahit. Dan perumpamaan orang munafik yang tidak membaca Al-Quran adalah bagaikan buah hanzalah. Ia tidak memiliki aroma dan rasanya pun pahit. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Hadis lagi, satu lagi. Wa Umar bin Khattab radhiyallahu an anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala Inna allaha yarfa'u bihadal kitab akwaman wa yadau bihi akharin. Rawahul Muslim. Dari Umar Ibnu Al-Khattab ya Umar Ibnu Khattab radhiyallahu an bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya dengan Al-Qur'an ini adalah Allah mengangkat derajat beberapa kaum dan merendahkannya beberapa kaum yang lain. Jadi derajat derajat seseorang itu ditentukan juga oleh baca atau tidaknya Al-Quran, memahami atau tidaknya Al-Quran. Makanya orang yang berhak menjadi imam adalah yang paling baik bacaan Al-Qur'annya, yang paling pasih. Bukan umurnya, bukan titelnya. Titelnya mau berembel berapa, kalau baca Qur'annya nggak bagus, tidak berhak jadi imam. <laughs> Itu ya, itu dulu ya. Nanti kita teruskan. Hadis-hadis tentang fadilah keutamaan membaca Al-Qur'an. Banyaknya. ya. Ini ini baru dari satu kitab ya, banyak kitab-kitab yang lain. Ibu dan bapak yang ingin memiliki silahkan ke toko buku. Ada Riyadus Salihin. Riyadah. Melatih bagaimana caranya untuk menjadi orang yang soleh. Nah ini bukunya dua jilid. Ini saya jilid keduanya yang saya bawa. Tentang keutamaan membaca Al-Quran. Ini saya juga nanti ada uh, apa ceramah kebetulan temanya tentang keutamaan membaca Al-Quran. Jadi orang yang mahir membaca Al-Quran bersama malaikat yang mulia, lagi taat, berbakti. Sedangkan yang sulit, terbata-bata, dapat dua pahala. Karena sabarnya itu. Saya mau bukan sulit lagi, susah, susah. Sampai hari ini bisa, besok lupa. Nah, sabar aja. Itu ya, tentang keutamaan membaca Al-Quran. Kita masih ingin meneruskan kajian kita tentang ilmu tajwid secara menyeluruh. Maksudnya apa? Pas ibu mendapatkan, bapak mendapatkan buku warna hijau, ibu dan bapak sudah mendapatkan gambaran bahwa ternyata pelajaran tajwid itu uh, tidak ada bedanya seperti orang yang membawa kendaraan. Berkendara itu ada aturan mainnya. Kapan kita boleh berhenti, kapan kita tidak boleh berhenti, kapan kita harus berhenti. Ada lampu merah, ada lampu kuning, ada lampu hijau kan? Begitu juga saat membaca Al-Quran itu kapan kita harus pelan membacanya, kapan kita harus kencang, kapan kita harus mewasol, kapan kita harus mewakof. Dalam arti kereta itu, kapan kereta itu harus berhenti di terminal, di stasiun-stasiun, kapan kereta itu harus los dari Bogor sampai Jakarta gitu kan, seperti itu. Ada ya kereta yang seperti itu kan. Nah sama seperti bacaan, itu wakof dan wasol. Kajian kita di halaman 33 pasal ke-10 hukum mad. Mad itu apa? Bacaan panjang. Kenapa dibaca panjang? Karena ada pemanjangnya. Ada berapa huruf pemanjang? Huruf pemanjang itu ada tiga. Alif, waw, ya, awa, ya. Gitu ya. Hukum mad. Alif, waw, ya. Ini Pak Hari kalau baca ayat kursi setan mati. Ada dalilnya? Gak tahu, saya nggak pernah ada dalil. <laughs> kalau pergi iya dengan ta'awud ya kalau setan mati dengan baca kursi, saya belum mendapatkan dalilnya. Itu. Yang ada juga setan gak pernah mati-mati. Makanya jumlahnya setan banyak. Setan itu seperti apa? Ya seperti kita. Kalau maaf, eh, tukang beca ya setannya se sekelas itu. Eh, kalau pegawai ya sekelas itu. Anggota dewan ya seperti itu. Ustadz ya seperti itu setannya. Makanya semakin tinggi ilmu seseorang, setannya semakin pinter lagi godaannya ujiannya semakin banyak gitu ya. Yang saya tahu itu setan tidak pernah mati. Gitu. Karena ingin menggoda. <laughs> Pak Ustadz di PT Peli sampai tanggal berapa sudah selesai kemarin? Gitu ya Pak Dadi di penjaringan. Sudah selesai empat hari Alhamdulillah. Oleh sebab itu bekasnya, bekas dalam artian kajian kita profesional seperti itu, tergugahlah saya untuk membuat Eh, ringkasan, bahasan secara ringkas tentang buku ini. Nah ini nanti saya sebarkan kasetnya, saya sebarkan CD-nya, silakan perbanyak, silakan semua orang supaya pinter ya. Ini orang Jampang juga kasih alamat lah. Kalau memang di Jampang nggak ada bukunya, kapan-kapan insya Allah bisa saya bantu, bisa saya bisa saya kirim lewat pos ya. Saya itu tadi eh, Pak siapa yang di Jampang ini Sukabumi Jampang sana kan jauh ini. Saya dulu pernah ya ke Jampang ini lagi ada musabakoh tilawatil Quran di Jampang Kulon. Dulu mah dulu mah belum ramai, sekarang udah ramai kali ya. Ini Jampang Selatan. Hmm, Abdullah, Bapak Pak Mas ya, Pak Abdullah lah ya. Ini di Jampang. Uh, Sukabumi Selatan Jampang Kulon. Wih, sana ya. <laughs> orang Jampang. Itu sih orang Jampang tentunya sekarang mah enggak ya. Itu. Jadi ya, silahkan. Nah ini, yang training yang sekarang ada di uh, Depok ya, di Pesona Depok. Di Masjid Al-Fauzin, al Fauzin Al-Fauzin ya. Masjidnya Agim di depannya ada AA di situ. Nah, kita di situ insya Allah Setiap Rabu ya setelah selama puasa ini. Dari jam 9 sampai jam 12 Allah Hari er, hari Jumatnya tetap seperti biasa. Ah, hari Jumatnya jam 9 juga sampai jam 12. Sampai, sampai Jumat ya, sampai sebelum Jumatan karena Jumat kan. Biasanya kan pada Jumat. Karena selama puasa ini diturunkan menjadi pagi. Baik. Bahasan kita tentang hukuman sekali lagi pasal ke-10 kita akan memberi kita akan mendapat gambaran dengan membaca buku halaman 33 bahwa dalam membaca Al-Qur'an itu ada bacaan pendek, ada bacaan panjang. Bacaan pendek disebut kosar, kosor, bacaan pendek disebut mad. Kenapa dibaca panjang? Karena ada pemanjangnya. Ada berapa huruf pemanjang? Ada tiga. Alif, waw, ya. Alif, waw, ya ini disebut juga huruf ilat. Huruf penyakit dalam pelajaran haud dan sorob. Nah, hukum mad ini, bacaan panjang ini disebut juga mad tobi'i atau mad asli. Nah, mad itu dibagi dua, lihat skemanya, ada mad tobi'i. Mad tobi'i itu yang panjangnya biasa-biasa saja, panjangnya satu alif atau dua harokat. Sedangkan dari mad, mad ini dibagi lagi. Mad par'i, cabang ada 13. Pengembangan dari mad tobi'i itu. Ada membagi buku 13, ada yang 14. Di buku ini adalah 13. Nah, membaca skema halaman 33-nya diputar, diputar. Ada nomor 1. Mad far'i itu tadi tadi, tadi kan? Mad skema umum mad bacaan panjang bacaan panjang dibagi dua ada bacaan yang mad tobi'i panjangnya satu alif ada mad far'i Madfarnya ini cabang. Cabang pengembangan. Kayu manis itu kan adanya di kayu manis di Jatinegara. Pengembangan pengajian kita ada di PT Telni, ada di PT Timah, ada di Depok, ada di Asabri, ya Bu Ani, ada di ini, ada di itu, ada di Bogor, ada di Bea Biayu. Nah ini, pengembangan kan? Nah itu para eh, cabang-cabangnya. Ibarat kalau di, dulu pramuka kan, eh, pusatnya di Jakarta, ranting-rantingnya di Sukabumi, di Bogor, di Jakarta. Nah itu. Ini far'i eh, cabangnya. Cabangnya itu dari mad ini ada 13. Ada juga nanti yang membaca membagi menjadi 14. Yang pertama adalah mad wajib mutasil. Mad wajib mutasil berapa panjangnya? Panjangnya 5 harokat. Contohnya ja'a, su'a, si'a, sama'a. Yang kedua adalah mad jaiz pasil. Mad jaiz pasil panjangnya 2 sampai 5 harokat. Contohnya inna anzalnahu qu anfusakum. Apa bedanya mad wajib mutasil dengan mad jaiz munfasil? Kalau mad wajib mutasil, mad tabi'i bertemu hamzah satu kalimat. Nanti bisa dilihat halaman 38 nomor 1. Sedangkan mad jaiz munfasil, mad tabi'i ketemu hamzah di lain kalimat. Atau dalam cetakan Indonesia, mad wajib mutasil mad tabi'i ketemu hamzah, mad jaiz munfasil mad tabi'i ketemu alif. Cukup seperti itu. Di atasnya masing-masingnya ada alis, ada selendangnya, ada garis panjang. itu. Jadi perbedaan esensi madjaid, madjaiz munfasil dan mad wajib mutasil hanya pertemuannya. Kalau mad, mad wajib mutasil mad ketemu hamzah, kalau mad jaiz munfasil mad ketemu alif. Itu kalau cetakan Indonesia. Tapi kalau cetakan Timur Tengah, mad wajib mutasil mad ketemu hamzah satu kata, satu kalimat, satu rangkaian, Sedangkan marjaiz munfasil, matobi bertemu hamzah di lain kata, di lain rangkaian, di lain kalimat. Kok ada bahasa kalimat, ada kata. Karena kata dalam bahasa Indonesia, dalam bahasa Arab itu kalimat. itu. Jadi kalau itu nggak paham, kalau itu nggak dijelaskan, bingung. Mana nyari, kal nyari kata, nyari kalimatnya. Jadi ja'a itu kan satu kata kalau dalam bahasa Indonesia. Dalam bahasa Arab itu kalimat. Ja'a itulah madu wajib mutasil karena matobi ketemu hamzah satu kata, satu rangkaian, satu kalimat. Sedangkan inna dan anzalahu kan terpisah. Makanya dikatakan majaiz manfasil matobi ketemu hamzah di lain kalimat. Cetakan Indonesia, ini cetakan Indonesia tuh. Matobi ketemu alif. Nah, ditinjau dari segi panjangnya, mad wajib mutasil panjangnya harus 5, majazman munfasil boleh kurang karena 2 sampai 5. Kemudian bahasan yang nomor 3 di bagian halaman 33 skema halaman 33 pasal ke-10 ini ada mad arid disukun. Kapan terjadi? Manakala mad tobi'i bertemu satu huruf hidup dihentikan. Mad tobi'i ketemu huruf kosar yang berhenti membacanya. Lihat halaman 38 nomor 3. Kalau mad wajib mutasil halaman 38 nomor 1, mad jaiz muntasil halaman 38 nomor 2. Sedangkan mad arid disukun halaman 38 nomor 3. <clears throat> Yang keempat adalah mad badal. Badal itu pengganti. Kita nggak bisa pergi haji, nah badal haji. Orang yang pergi mengatasnamakan kita. Nah ini hamzah, dua hamzah dibuat satu, jadilah mad badal. Cetakan Indonesia mah mudah, baris berdiri adanya di alif. Patah berdiri, kasoh berdiri, domah terbalik adanya di alif. Itu. Nah, jadi tidak hanya A, ada I, ada U. Itulah mad badal, badal pengganti. Itu nomor empat. Sedangkan nomor lima, nah nomor empat ini mad badal ada di halaman tiga puluh sembilan, Mad iwad. Nah, ini mad iwad itu apa? Dua fathah dibaca satu jika dihentikan. Aliman jika dihentikan jadi alima. Hakiman jadi hakima. Dua fathah dibaca satu jika dihentikan itulah mad iwad. Bisa dilihat halaman empat puluh nomor lima. Yang nomor enam adalah madlaji musakol kalimi. Ini juga matobi'i juga dasarnya. Matobi'i yang bertemu huruf bertasjid. Matobi'i bertemu huruf bertasjid jadilah madlaji musakol kalimi. Mana contohnya? Walabdolin. Atomah. Asokhah. Tapi ingat. Yang menjadi madlaji musakol kalimi matobi'i bertemu huruf bertasjid. Dengan catatan di atasnya tidak ada alisnya. Itu aja yang mudahnya. Dari segi arti memang lain. Yang madla kali kalimi segi arti, segi makna, satu arti. Sedangkan nanti ada matobi tidak dibaca panjang. Di antaranya kalau ketemu huruf bertasjid. Sepertinya bertolak belakang, tapi tidak. Yang dibaca panjang, matobi bertemu huruf bertasjid. Di atas matobinya ada alis, ada selendangnya gitu ya. Yang nomor enam adalah jumusakol kali ini, matobi'i ketemu huruf yang bertasjid. Bersidah, pendobel. Sedangkan nomor tujuh adalah madaji muhopap kalimi. Madaji muhopap kalimi berapa panjangnya enam harokat. Kapan terjadi? Manakala bad, mad badal bertemu huruf mati. Bacanya gimana? Al-ana. Itu. Itu hukumnya adalah madaji muhopap kalimi. Terjadi manakala mad badal bertemu dengan huruf mati. Kemudian yang nomor delapan adalah madaji harfi musbah. Apa itu mad lazim harfi musbah? Yaitu huruf-huruf yang ada di awal surat, di awal ayat yang berpenampilannya aneh. Penampilannya aneh. Iya, tiba-tiba di huruf di ayat pertama itu ada alisnya atau ada patah berdiri. Nah, kalau alis itulah mad lazim harfi musbah. Hurufnya naqasa asalukum. Maksudnya apa? Kalau huruf-huruf itu, huruf-huruf naqasa asalukum ada di awal ayat, itu pasti berpenampilannya aneh. Di atas hurufnya ada alisnya. Itu. Sedangkan mandaji muhafab harfi adalah huruf-huruf yang ada di awal surat, di awal ayat, ayat pertama sampai ayat kedua. Penampilannya aneh, tiba-tiba ada yang berdiri. Hurufnya hanya lima, hayun tohar. Kalau tadi madlajim harfi musbah hurufnya delapan, nakosa asalukum. Kalau madaji muhafab harfi hurufnya lima. Jadi antara nomor delapan dan nomor sembilan ini satu kerangkaian. Kadang-kadang bergabung satu mad lazim harfi musbah, satu mad lazim harfi. Mana? Seperti Yasin. Bacanya diejah. Jadi untuk sementara menentukan panjang pendeknya tergantung setelah ah maaf. Untuk menentukan panjang pendeknya huruf itu dilihat di atas hurufnya ada ada tanda apa. Kalau di atas hurufnya itu ada tanda alif maka panjangnya satu alif. Kalau di atas hurufnya itu ada alif panjang maka dibacanya tiga alif atau enam harokat. Kemudian bacanya dieja, berlaku hukum tajwid juga. Jadi alif lam mim. Tuh. Ha, hanya kan termasuk mad lazim muhaffaf harfi. Sedangkan mimnya termasuk mad lazim harfi musyba. Ha mim. Jangan hama, jangan dieja bacanya ya. Toha yasin. Itulah huruf-huruf yang ada di awal surat yang dibacanya, dieja, panjang pendeknya ditentukan oleh kelompok mana dia. Apa dia kelompok madlajim harfi musbah yang panjangnya tiga alif atau enam harokat? Apa dia kelompok madlajim muhabab harfi yang panjangnya satu alif? Madlajim harfi musbah hurufnya delapan, nakosa salukum. Madlajim muhabab harfi hurufnya lima, hayyun tohar. Bingung pari, karena nanti dijelasin. Ini hanya ingin memberikan gambaran secara umum dulu ya. Kemudian yang nomor sepuluh adalah mad lain. Mad lain ini tidak ada bedanya, hampir mirip dengan mad arid disukun. Bahkan dalam beberapa pengajian di majelis-majelis ta'lim, ada yang menyamakan antara mad arid disukun dengan mad lain. Mad lain Emang sama. Mad arid disukun, mad panjang, aridoh baris. Baris atau ada yang yang mengartikan mad panjang, arid baru, sukun mati. Jadi baru mati. Sama seperti mad lain mad madlin juga begitu terjadinya karena huruf lin ketemu satu huruf hidup dihentikan. Jadilah lain. Apa bedanya dengan mad arid disukun? Ah, beda. Kalau mad arid disukun sebelumnya mad tobi'i, mad tobi'i itu notabenenya adalah jodoh pasangan berbaris fatah dengan alif, berbaris kasroh dengan ya mati, berbaris doma dengan waw mati. Itulah mad tobi'i. Ada huruf pemanjangnya alif, waw dan iya. Sedangkan huruf lin ada huruf pemanjangnya tapi tidak pasangan. Mana? berbaris fathah dengan waw mati atau berbaris fathah dengan ya mati. Istilah dalam bahasa kita adalah diptong. A dan I jadi I, A dan U jadi AU gitu. Tidak pasangan, maka tidak dibaca panjang. Hanya saja huruf lin ini kalau ketemu satu huruf hidup, jika berhenti membacanya, maka itu pun jadi panjang. Sama persis seperti mad aridil sukun. Jadi mad aridil sukun dengan mad lain persamanya sama-sama dibaca panjang, sama-sama terjadinya manakala bertemu dengan satu huruf hidup dihentikan. Bedanya kalau mad arid disukun sebelumnya mad tobi'i, kalau mad lain sebelumnya huruf lin. Contohnya di sini khaufun dihentikan jadi khauf. Terjadi panjang jika dihentikan. Kalau tidak dihentikan nggak ada panjang sedikit pun. Beda dengan mad arid disukun. Madari disukun terjadi panjang kalau dihentikan. Nggak dihentikan ada panjang. Panjangnya hanya satu alif saja. Itulah mad tabi'inya. Kan? Ya? Gitu. Sedangkan yang nomor sebelas adalah mad silah. Inilah yang saya katakan. Kadang-kadang ada orang yang membagi empat belas Silah ini ada mad silah kosiroh, ada mad silah towilah. Untuk mudahnya masilah ini, masilah kosiro adalah baris berdiri di cetakan Indonesia. Baris berdiri adanya di hadomir. Apa itu hadomir? Kata dia ganti. Kata ganti dia untuk laki-laki. Ha, hi, hu. Tapi ada catatan, ada syaratnya. Marsilah kosiro baru terjadi manakala sebelumnya tidak ada huruf mati. Tidak boleh ada huruf mati sebelum dan sesudahnya. Itulah marsilah kosiro. Marsilah kosiro dalam cetakan Indonesia, baris berdiri, ya fatah berdiri, kasroh berdiri, domah terbalik adanya di hadomir. Tetapi di cetakan Timur Tengah nanti sama berdirinya setelah fatah, fatahnya biasa tapi setelah fatah ada alif kecil. Setelah kasroh sasarnya sama tapi ada ya kecil. Setelah domah sama nah, tapi nanti ada koma. Jadi saya angka 6 gitu. Nanti kita lihat perbedaan spesifikasi antara cetakan Indonesia dan cetakan Timur Tengah. Kalau kita sudah memahami madsilah kosiroh baris berdiri adanya di hadomir, nah madsilah tawilah itu-itu juga. Madsilah tawilah adalah madsilah kosiroh yang ketemu alif. Atau dicetakan Quran cetakan Timur Tengah itu, madsilah tawilah adalah madsilah kosiroh ketemu hamzah di lain kalimat. Kalau dicermati, madsilah tawilah ini sama seperti mad pasil, munfasil. pasil matobi ketemu alif. Atau cetakan Timur Tengah, mad jaiz Pasil mad tobi ketemu hamzah di lain kalimat. Jadi kalau dicermati, mad silah tawilah sama. Hanya bedanya, kalau mad jaiz Pasil mad tobi ketemu hamzah di lain kalimat, atau mad tobi, mad tobi ketemu alif, mad jaiz Pasil mad tobi ketemu alif, atau mad tobi ketemu hamzah di lain kalimat. Sedangkan mad silah tawilah adalah mad silah kosiroh yang ketemu alif atau Silah kosiroh ketemu hamzah di lain kalimat. Kok bingung? Satu ketemu alif, satu ketemu hamzah di lain kalimat. Inilah uh, perbedaan antara cetakan Indonesia dan cetakan Timur Tengah. Di cetakan Indonesia, masilah tawilah cukup masilah kosiroh ketemu alif. Ketemu alif di atasnya ada selendang, ada patah panjang kayak alis. Tapi di cetakan Timur Tengah di buku sebetulnya bukan alif. Yang benar adalah masilah kosiroh ketemu hamzah di lain kalimat. Di atasnya ada alis panjang sama. Sedangkan nomor 12 adalah mad farku, ini juga mad farku tuh ya. Mad badal ketemu huruf bertasid Berapa panjangnya 6 harokat. Contohnya, kul az-zakarain. Kul Allahu azinalakum. Jadi mad farku adalah mad badal ketemu huruf bertasid panjangnya 6 harokat. Kalau mad badal ketemu huruf mati mad lajimu hafab kalimi nomor 7 kalau mad farku nomor 12, mad badal ketemu huruf bertasdid. Tidak banyak ya mad farku, mad farku dan mad, mad laji muhafab kalimi ini. Kadang-kadang kita lupa. Nah, nomor 13 adalah mad tamkin. Mad tamkin itu apa? Dua ia yang bertemu dalam satu kalimat di mana ia pertama berbaris kasroh dan bertasdid ketemu ya mati. Sekali lagi, mad tamkin adalah dua ia yang bertemu dalam satu kata, dalam satu kalimat, satu rangkaian. Di mana ia yang pertama berbaris kasroh dan bertasjid ketemu ia mati. Huyitum umniyin wan nabiyin. Kenapa seperti dihentak? Ini mah dalam latihan. Dalam bacanya jangan huyitum. Jangan digitukan. Huyitum. Um, umniyin wan nabiyyin. Ini pun kalau dicermati sama seperti matobi, sama seperti Madari disukun. Itu gambaran sekitar mad ya. Besok masih kita meneruskan gambaran tajwid buku ini secara lengkap. Saya bikinkan CD-nya, bikinkan kasetnya, miliki, bagikan. Kot atau kopi ulang, silahkan. Kita ingin uh, itu tadi. Kalau saya berbuat sendiri kan nggak mungkin. Mari kita bersama dalam menggapai ridha Allah berbagi ilmu untuk yang lainnya. Karena banyak orang yang mahir, pandai membaca Al-Quran, tapi tidak tidak begitu mahir dalam tajwidnya. Karena tidak mahir dalam tajwid, dia tidak tidak siap untuk ngajar. Kalau dia sudah mahir baca Quran, makhrajnya bagus, tajwidnya bisa, dia ada PD, percaya diri untuk bisa mengajarkan ilmu Allah melalui al, ilmu Al-Quran. Ibu dan Bapak terima kasih untuk semuanya. Insya Allah besok kita teruskan kembali kajian tajwidnya dan untuk morotanya bisa dipersiapkan surah Al-A'raf ayat 52 hingga ayat 84 ada saran, ada kritik, nggak usah sungkan. Silahkan ke 0812 828 7881. 0812 828 7881. Karena kami yakin dari saran dan kritik ibu dan bapak yang masuk pada kami itu merupakan ajang untuk kami bisa meningkatkan pro, ya, untuk profesionalisme lebih mendalam lagi, lebih mahir lagi. Terima kasih untuk semuanya. Bila hitawik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Majelis Taklim Radio Kayu Manis bersama Radio Kayu Manis mengajak para pendengar untuk menyisihkan sebagian rizki di jalan Allah berupa zakat mal, infak, dan sodakoh guna membantu anak yatim piatu dan fakir miskin. Bantuan Anda dapat disalurkan melalui rekening Majelis Taklim Radio Kayu Manis Jakarta, Bank Mandiri, Cabang Rawamangun, Bali Pustaka dengan nomor 006 007 007 007 7. Selain nomor rekening tersebut bukan menjadi tanggung jawab Radio Kayu Manis. Anda juga bisa langsung menyalurkan bantuan ke kantor Radio Kayu Manis pada hari dan jam kerja. Jalan Pisangan Baru Timur, nomor 14A, Jakarta Timur. Telepon 8504908 dan 8507664 dengan Ibu Haja Astuti. Sabda Nabi Sepeninggalku nanti akan ada yang mementingkan diri sendiri dan urusan-urusan yang diputar balikkan. Mereka bertanya, Ya Rasulullah, apakah yang harus kami lakukan ketika itu? Jawab Nabi, Hendaklah tuan-tuan lakukan tugas yang menjadi kewajiban tuan-tuan. Dan tuan-tuan mohon kepada Allah bagian yang menjadi hak tuan-tuan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. 97,9 FM Radio Kayu Manis Jakarta. RKM Radio Kayu Manis. hari ini hari Senin, hari ke-8 di bulan September tahun 2008. Selamat pagi para pendengar, selamat mengikuti acara ulang tahun pagi hari ini. Halo selamat pagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Di awal pekan hari ini hari Senin, hari ke-8 di bulan September bertepatan dengan hari ke-8 di bulan Ramadan 1429 Hijriah. Kami hadir dalam acara ulang tahun dan perkenankan pertama-tama kami menyampaikan ucapan selamat berbahagia untuk Anda yang berulang tahun. Buat Anda yang ingin menyampaikan ucapan selamat ulang tahun, Anda bisa menghubungi SMS kami. Pesawat telepon belum bisa berfungsi karena sesuatu hal. Jadi kami buka uh, eh, SMS, ketik nama Anda, spasi, alamat, spasi dan ucapannya untuk siapa. Kirimkan ke 021 914 82747. Sekali lagi saya ulang, kirimkan ke 021 914 82747. Jadi coba saya klik dulu. Di Tanjung Priuk ya. E, Pram di Tanjung Priuk mengucapkan selamat ulang tahun. Buat Septiani yang ada di Semper ucapannya semoga panjang umur dan sukses selalu eh, dalam karirnya ya. Minta lagu dari Ivan Fales. Tidak disebut di sini lagunya apa, tapi minta dari Iwan Fals ya. Oke, terima kasih kepada Pam. Kemudian eh, Ari di Bulak Timur mau mengucapkan selamat ulang tahun buat yang hari ini merayakannya. Semoga sehat selalu dan sukses selalu. Lagu dari Marvelis ya, terlalu lama menanti. Berikutnya ucapan selamat ulang tahun yang keempat untuk Rian di Depok dari Faiz di Pondok Gede. Minta lagu dan apa nih? Dari Cinta Laura yang judul yang judulnya Oh Baby. Thank you keras. Berikutnya iya eh ya, belum ada. <laughs> Kami tunggu Anda di 021 914 sementara kita nikmati lagu dulu, oke? Okay?